Ya. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam Alfiyah beliau wa qablayan nafsi ma'al fi'lil tuzim ya dan sebelum ya an nafsi yaitu kita juga mengenalnya sebagai ya mutakallim dan sebelum ya mutakallim yang bersambung dengan fiil ultuzim nunu wiqayatin. Maka diwajibkan ya adanya nun wiqayah. Ya, jadi nun yang ada pada ya mutakallim itu dinamakan sebagai nun wiqayah. Dan ketika ya mutakallim bersambung dengan fiil, maka nun wiqayah hukumnya wajib ada. Walaisi qada nuzim. Ya, adapun ketika ya mutakallim bersambung dengan laisa itu ya laisi ya qada nuzim. Ya, sungguh uh, orang Arab itu ada yang menguntainya ya atau menyusunnya menjadi laisi ya laisi, artinya tanpa ada nun ya. Dan nanti akan ada penjelasan bahwa ya perkataan qad nuzim itu berarti yaitu ditemukan di nazom. Kemudian walaitani fasya. Ya kalau ya mutakallim itu bertemu dengan laita maka laitani itu fasya. Ya fasya itu berarti tersebar Berarti ini adalah yang mayoritas. Ya, mayoritas orang Arab itu ketika laita bertemu dengan ya mutakallim itu memberikan nun wiqayah. Jadi membaca laitani laiti nadaro ya. Namun ada juga orang Arab yang membacanya tanpa nun wiqayah. Berarti membacanya laiti akan tetapi nadaro, ya itu jarang. Ya, yang lebih banyak adalah laitani. Kemudian wa ma'la'alla kis. Ya, adapun ketika ya mutakallim itu bersambung dengan la la'alla, kis yaitu sebaliknya dari laita. Maka yang lebih banyak itu adalah tanpa nun wiqayah, la'alli seperti itu. Itu yang fasya ya, yang tersebar yang mayoritas. Kemudian yang la'allani ya, itu berarti yang ada nun miqayah itu nadaro yang jarang. Wa kun mukhayyara fil baqiyati. Ya, adapun yang sisanya atau selain daripada yang disebutkan itu mukhayyara. Ya, kita bisa memilih memilih ya. Kita bebas memilih apakah ingin mendatangkan nun wiqayah atau tidak. Ya, ketika bersambung dengan ya mutakallim. Wattiraron khaffafa minni wa anni ba'duman qad salafa. Ya, berarti ba'duman qad salafa, ya, sebagian dari orang Arab yang terdahulu itu khaffafa meringankan minni dan anni ya meringankan minni dan anni apa maksudnya berarti tanpa tasydid ya karena tanpa tasydid itu berarti ya tanpa adanya nun wiqayah karena minni dan anni itu dibaca tasydid karena adanya nun wiqayah di situ sehingga bertumpuknya nun dari min dan nun dari nun wiqayah itu menjadikannya tasdid. Tapi sebagian dari orang Arab terdahulu itu membacanya dengan takhfif. Artinya artinya dibaca mini dan ani. Tapi ittiraran ya dalam keadaan darurah. Ya bukan dalam uh, keadaan ikhtiar. Kemudian wa fi laduni laduni qalla. Ya. Dan untuk laduni yang nanti akan dibahas apa itu laduni? Ladun itu ketika bersambung dengan ya mutakallim itu dibaca laduni, karena adanya nun ya. Tetapi laduni qalla yang tanpa tasydid itu ya lebih jarang, lebih sedikit. Wa fi qadni wa qatni al-hadfu aidan qad yafi. Adapun dalam qadni dan qatni itu dihapusnya ya nun biqayah itu juga terkadang datang. Artinya dibaca qadi dan qati seperti itu. Ya nanti kita akan mendapatkan penjelasan mengenai keempat bait ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu memberikan judul untuk keempat bait ini yaitu ahkamu nunil wiqayati. Hukum-hukum terkait dengan nun wiqayah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala eh, menjelaskan mengenai bait-bait ini dan beliau mengatakan Hadihil abayatu fi hukmi nunil wiqayati. Bait-bait ini itu membahas mengenai hukum nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Wahia nunun tafsilu bainaya ilmutakallimi wal fi'li. Yaitu nun yang menjadi perantaraan antara ya mutakallim dengan fiil. Au ghairihi mimma sayudhkaru. Atau nun yang menjadi perantaraan antara ya mutakallim dengan yang selain fiil, ya. Di mana yang selainnya itu nanti akan disebutkan. Wahia harfun. Dan nun biqayah itu adalah huruf. Ya, huruf bukan Isim bukan fiil. La mahallalahu minal i'rabi. Ya, dan huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Summiyat bidzalika li'annaha taqil fi'la minal kasri. Nun wiqayah itu dinamakan dengan nun wiqayah. Ya. Mengapa? Karena nun tersebut taqi taqil fi'la ya summiyat bidzalika li'annaha taqil fi'la minal kasri karena nun wiqayah itu menjaga fi'il atau menjaga akhiran fi'il ya supaya tidak berharokat kasroh wa ghairul fi'li min taghayyuri akhirih dan juga nun wiqayah itu melindungi yang selain fiil ya dari perubahan harokat akhir. Ya, jadi ya itu dari wako yaki itu artinya menjaga atau melindungi. Ya. Sehingga nun wiqayah itu melindungi supaya akhiran fiil itu tidak menjadi kasroh. Dan juga melindungi yang selain fiil supaya harokat akhirnya itu tidak berubah ya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau Li ma qabla ya il mutakallimi yajibu kasruhu lil munasabati. Karena ya huruf yang terletak sebelum ya mutakallim itu wajib diberi harokat kasroh. Lil munasabati, ya karena kesesuaian. Karena ya harokat yang sesuai dengan ya ya atau ya mutakalim di sini itu adalah harokat kasroh. Karena itu, ya kalau kita membahas mengenai isim yang didomirkan, atau maaf, isim yang diidofahkan kepada ya mutakalim itu semuanya harokatnya kasroh. Ya, ini juga sama. Kama annaha tamna'ul lubsa. Ya. Dan juga Eh, nun miqayah tersebut itu mencegah adanya kesamaran ya atau kesalahpahaman. Kapan itu? Fi mithli akromani abi. Ya, kita baca tulisan Arabnya saja karena ini tidak ada harokatnya. Ya, kalau tidak ada harokat itu memungkinkan terjadinya kesalahpahaman kalau tidak ada nun wiqayah. Kalau ini contohnya akromani abi. Ya, mudah bagi kita untuk memahami bahwa fiil akroma ya, itu fa'ilnya adalah abi dan maf'ulun bihinya adalah ni ya. Ayahku telah memuliakan aku. Ya. Mengapa kita langsung bisa membaca seperti itu? Karena ada nun wiqayah di situ. Id Lau hudifat lal tabasal fi'lu bil musnadi liya il mukhatabati. Ya. Sedangkan jika nun wiqayah itu dihapus, ya tidak ada nun di situ, maka akan menjadi ya samar atau menjadi ya rancu. Ya. Rancu dengan apa? Dengan fiil yang dimusnadkan kepada ya mukhatabah. Ya, kalau nunnya tidak ada, itu seolah-olah fiil itu disandarkan, atau fa'ilnya itu adalah ya mukhotobah. Bagaimana contohnya kalau nun wikoya hilang, nahwu, ya jadi fiil amr ini. Akrimi abi. Ya, akrimi abi. Maka abinya jadi maf'ul bih. Ya, wahai engkau seorang wanita, muliakanlah ayahku. Ya, karena tidak adanya nun miqoyah di situ. Ya, jadi nun miqoyah selain melindungi perubahan harokat, itu juga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman. Wa munasabatuha fi hadal babi dan ya apa kaitannya atau keterkaitan nun wiqayah dengan bab domir. Ya, kita tadi atau pertemuan-pertemuan sebelumnya itu membahas domir dan tiba-tiba datang huruf ya huruf nun wiqayah. Apa keterkaitannya atau hubungannya? Kaitannya adalah annaha mulazimatun liya mutakallimi. Karena nun wiqayah itu tidak terpisahkan, ya selalu ada bersama dengan ya mutakallim. La ta'ti biduniha. Dan Nun wiqayah itu tidak datang bersama yang selain ya mutakallim. Ya. Wal ya'u min irin nasbi awil jarri. Dan ya dan ya di sini maksudnya ya mukhatabah. Maaf. Ya di sini maksudnya adalah ya mutakallim itu adalah min doma irin nasbi awil jarri. Ya ya yang ada dalam pembahasan ini yang bersambung dengan nun wiqayah adalah ya yang merupakan ya salah satu dari domir-domir nasab dan domir-domir jar. Ya, berbeda dengan ya mukhotabah, itu domir rofa. Tetapi itu bukan domir yang bergabung dengan nun wiqayah yang menjadi pembahasan kali ini. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. walinu wiqoyati ma'aya ilmu takallimi khamsu halatin. Ya dan nun ya ketika bergabung dengan ya mutakallim itu memiliki lima keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, yajibu ketironuha ma'al fi'li ma'diyan kana au mudari'an au amron. Ya. Keadaan yang pertama, bahwa nun biqayah itu wajib bersambung dengan ya mutakallim ketika ya mutakallim tersebut itu bersambung dengan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Rabbi innahum asawni Rabbi innahum asawni. Wahai Robku, sesungguhnya mereka telah ya durhaka kepadaku. Dalam surat Nuh ayat ke-21. Maka perhatikan asawni. Ya asawni. Itu adalah fi'il madhi. Ya fi'il madhi yang bersambung dengan ya mutakallim, maka di situ wajib didatangkan nun wiqoyah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha Ya apakah kalian hendak ya membantah aku tentang nama-nama berhala yang kalian menamakannya yaitu kamu beserta nenek moyangmu menamakannya dalam surat Al-A'raf ayat ke-71. Maka di sini perhatikan ada tujadilunani. Ya, tujadilunani. Maka tujadiluna itu adalah fi'il mudhari'. Maka ketika ya mutakallim itu bersambung dengan fi'il mudhari', di sini tujadiluna, maka wajib didatangkan Eh, nun wiqayah. Ya, ini hukum asalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ta'ala fadhkuruni azkurkum. Ya fadhkuruni azkurkum. Ya maka ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian. Maka perhatikan ya ini adalah firman Allah dalam Al Baqarah ayat 152. Perhatikan lafat udhkuruni. Ya, udhkuruni. Udhkuru itu adalah fiil amr. Ya, jadi masing-masing ayat itu memberikan contoh untuk madi, mudhari, dan ini amr. Maka untuk fiil amr udhkuru itu ketika bersambung dengan ya mutakallim itu juga wajib didatangkan nun wiqayah menjadi udhkuruni. Kemudian kita lanjutkan wa ma'asmil fi'li. Ya, demikian juga ketika ya mutakallim itu bersambung dengan isim fi'il. Ya, wakada artinya berarti juga wajib didatangkan nun ya. Contohnya apa? Nahwu di sini beliau memberikan contoh isim fi'il amr yaitu daroki. Maka daroki ketika bersambung dengan ya mutakalim menjadi darokini. Ya darokini. Ya kenalilah aku. Ya bimakna adrikni. Ya bimakna adrikni. Maka ketika daroki ini bertemu dengan ya mutakalim itu juga wajib didatangkan nun wiqayah. Wa ma'a af'alit ta'ajjubi. Ya dan juga bersama dengan atau af'ala saja ya. Wa ma'a af'alat ta'ajjubi. Dan bersama dengan af'ala ya wazan af'ala yang ada pada sirah ta'ajjub ya sighah ta'ajjub alal qawli bi annahu fi'lun ya mengikuti pendapat bahwa af'ala yang ada pada ma af'alahu itu adalah fi'il ya ini nanti akan akan ada pembahasannya dalam pembahasan ta'ajjub ya di sini ya kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ma af'alahu itu adalah fi'il Ya, nahwu contohnya ma'afqaroni ila afwi rabbi. Ya, betapa butuhnya aku kepada ampunan Robku. Maka di sini ada af'ala at taajub yaitu afqoro. Afqoro. Dan afqoro ini bersambung dengan ya mutakallim. Maka pada saat itu ya perlu atau wajib didatangkan nun ya menjadi afqoroni selanjutnya. Seperti itu. Kemudian, wa ma'a min wa'an. Ya demikian juga ketika ya mutakallim itu bersambung dengan min, ya huruf jar, dan huruf an, Maka juga wajib didatangkan uh, nun wiqayah. Ya. Nahwu contohnya hadal qalamu minni ya hadzal qalamu minni ya pena ini itu dari saya kemudian contoh yang an ya muqassiru ibta'id anni ya jadi ya muqassiru ibta'id anni wahai orang yang lalai ya menjauhlah dari aku Maka di sini ya minni dan anni itu dibaca tasdid karena adanya nun wiqayah. Wa qad syadza hadzfuha ma'al fi'li. Ya dan sungguh ya telah datang penghapusannya secara syadz. Ya artinya menyimpang atau menyelisihi kias yang berlaku. Ka qauli sebagaimana ucapan seorang penyair ya adat adattu qaumi di taisi id dhahabal qaumul kiramu laisi ya saya menghitung ya jumlah kaumku itu sebagaimana jumlah ya atois itu ada di bawah nanti ya sebagaimana jumlah pasir yang banyak id dhahabal kaumu al-kiramu laisi Ya, tiba-tiba ya kaum yang mulia tersebut pergi tanpaku. Maka dalam bait syair ini ya, kita melihat ada laisi. Ya, laisi ini yang disebutkan dalam uh, bait alfiyah tadi yaitu walaisi qad nuzim. Ya, dalam nazam, dalam syair itu tidak laisani tapi laisi. Ya, karena laisa itu juga fiil. Ya, walaupun fiil nasikh dan naqis. Maka kita lihat di bait ini itu fiil laisa ketika bersambung dengan ya mutakalim itu tidak didatangkan nun wiqayah. Kita lihat catatan kaki at yang dimaksud dengan at-tais huwa ramlul yaitu pasir yang banyak Wasyairu dan penyair ini yafkharu biqaumihi. Itu membanggakan kaumnya. Ya kan beliau menyebutkan adat tu qaumi ka'adidit taisi. Ya maksudnya ya kaumku itu jumlahnya banyak. Ya. Namun wayatahassaru ala dhahabihim. Dan ya setelah membanggakan penyair tersebut ya meratapi kepergian mereka yaitu kaum tersebut. Wa qawluhu dan ucapan penyair ka'adidin ya ka'adidin jarun wa majru jarun majrurun muta'alliqun bi sifatin li mausufin mahzufin. Ya adid di sini ka'adid adalah jar majrur yang terkait dengan ya penghapusan sifat bagi mausuf yang di hapus. Ya, apa takdirnya? Wa takdiru adat tuhum adan mithla adi toisi. Ya, saya menghitung mereka ya, yang jumlahnya itu ya, semisal dengan jumlah pasir yang banyak. Ai adadir ai adadir rom, romli. Uh, ya adadir romli, yaitu sejumlah pasir. Wa qauluhu dan ucapan penyair tersebut, laisi, ya laisi, al-ya'u laisa, ya itu adalah khabar laisa. Wasmuhu domirun mustatirun, ya'udu alal ba'dil mafhumi minal qaumi Dan isim laisa, ya, itu adalah domir mustatir yang kembalinya kepada sebagian yang difahami dari kaumnya penyair tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kama syadza hadfuha ma'amin wa'an. Ya sebagaimana ya datang juga dihapusnya nun wiqayah tersebut namun secara syadz ya secara ya itu adalah perkara yang menyimpang atau menyelisihi kebiasaan ya, atau menyelisihi kias. Ya, ketika ya mutakalim bersambung dengan min atau an. Ada juga yang menghapusnya. Ya, jadi setiap kaidah itu biasanya ada yang mengecualikan seperti ini. Ya, terutama kalau di syair. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair ayyuhasailu anhum wa ani Lastu min qaisa wa la qaisu mini. Ya ayyuhasa ilu anhum wa ani lastu min qaisa wa la qaisu mini. Wahai orang yang ya bertanya mengenai hum ya mereka dan juga mengenaiku ya lastu min qaisa wala qaisu mini ya saya bukan termasuk dalam kabilah atau kaum qais ya, dan tidak ada ya, kaum kois yang berasal dari aku. Maka di sini perhatikan ada ani dan mini, bukan ani dan bukan mini Artinya di sini nun wiqayah itu dihapus. Ya. Kemudian yang berikutnya asaniatu keadaan yang kedua, ya. Yaksuru liqtiro yaksuru ket yaksuru al iqtironu ya yaksuru liqtironu ma'a laita. Ya, mayoritas itu mendatangkan nun wiqayah ya ketika ya mutakallim itu bersambung dengan laita. Ya kasur ya yaksuru berarti banyak mayoritas. Walam yarid fil Qur'ani ghairuhu. Dan di dalam ayat Al-Qur'an itu tidak ada ayat yang datang ghairuhu ya tanpa iktiron ya artinya tanpa adanya nun wiqayah semua laita yang ada dalam ayat Al-Qur'an ketika bersambung dengan ya mutakallim itu datang bersama nun wiqayah qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya laitani qaddamtu li hayati ya, dalam surat Al-Fajr ayat ke-24. Ya Duhai, ya alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan ya amal salih untuk hidupku ini. Maka perhatikan laitani, ya bukan laiti. Dan semua ya laita yang bersambung dengan ya dalam Al-Quran itu datang dalam bentuk ini. Ya laitani. Wa qada warodat tajarrudu fi syi'ri. Ya dan sungguh ya telah datang ya at-tajarrud artinya kosong dari nun wiqayah. Artinya tanpa nun wiqayah. Namun itu di dalam syair. Ke qauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair ya kamun yati jabirin idh qala laiti usadifuhu wa afqidu jullamali. Ya, kamun yati Jabirin idh qala laiti usadifuhu ma afqidu jullamali. Ya. Ya sebagaimana ya mimpi atau angan-angannya Jabir ketika dia berkata, ya andai aku bertemu dengannya dan aku ya kehilangan kemuliaan hartaku. Maka perhatikan di sini qala laiti. Ya. Jabir itu berkata laiti bukan laitani. Ya, mungkin sebabnya karena mungkin darurah syair supaya menyamakan dengan mali ya ataupun bagaimana itu wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan kama yaksuru liqtiranu ismil mudhafi ila ya ilmu takallimi. Sebagaimana ya kebanyakan itu iktiron ya didatangkan nun wiqayah ketika ya isim ya isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim yaitu eh ya ada isim yang diidofahkan kepada ya mutakalim itu kebanyakan uh, didatangkan bersama dengan nun wiqayah. Ada berapa isim-isim itu? Wahuwa thalathatun. Ya, ada tiga yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau. Ya, wahuwa thalathatun. Ya, al-awalu, isim yang pertama, ladun ya ladun. Jadi ladun itu ketika bertemu dengan e, ya mutakalim itu kebanyakan itu didatangkan juga nun wiko ya. Apa itu ladun? Wahia zorfun mabniyun 'ala sukuni. Ladun adalah zorof yang mabni dengan sukun. Kaqaulihi lihita ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yaitu qad balagta min ladunni uzra ya qad balagta min ladunni uzra ya sesungguhnya ya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku dalam surat al-kahfi ayat ke 76 ya maka perhatikan di situ ladunni ya ladunni dibaca tasydid karena nun yang ada pada ladun bertemu dengan nun wiqayah. Maka menjadi ya double nunnya. Fi qira'atil aktsarina bitasydidin nuni. Ya ini ya mengikuti kiroah mayoritas dari ya kiroah yang ada ya atau mengikuti mayoritas imam kiroah itu membacanya dengan cara seperti ini dengan mentasdidkan nunnya li'anna nunal wiqayati mudghamatun fi nuniladun. Karena nun yang ada pada atau nun wiqayah itu diidghamkan kepada nun yang ada pada ladun. Ya. Wa qara'a Nafi'un wa Abu Bakrin dan Nafi' dan Abu Bakar itu adalah imam atau perawi qiraah ya bitakhfifi bidu biduni nunil wiqayati ya wa qara'ana fi'un wa Abu Bakrin bitakhfifi biduni nunil wiqayati Nafi' dan Abu Bakar itu men mentakhfifkan artinya membacanya tanpa nun wiqayah berarti yang beliau berdua uh, kiroah yang beliau berdua riwayatkan itu qad balagta milladuni laduni udhra ya qad balaghta milladuni udhra kemudian isim yang kedua athani qad ya qad wa hiyasmun muradifun lihasbin ya qad adalah isim yang semakna atau merupakan sinonim dari hasbin ya hasbin ya yaitu ya mencukupi sudah cukup Ya, cukuplah. Kemudian e, mabniyun ala sukuni. Yang qad itu adalah mabni dengan sukun. Nahwu contohnya qadani dirhamun. Ya cukuplah bagiku satu dirham. Au qadi dirhamun. Atau boleh juga didatangkan tanpa nun wiqayah. Qadi dirhamun. Cukuplah bagiku satu dirham wa huwa mubtada'un wa ma ba'dahu khabarun. Dan qad itu adalah mubtada dan yang datang setelahnya itu adalah khabarnya. Asalisu yang ketiga qat. Ya qat. Apa itu qat? Wa hiyasmun mabn wa hiyasmun bima'na hasbin. Ya sama, itu adalah isim yang memiliki makna hasbun. Ya cukuplah. Takulu engkau katakan, kotokni dirhamun. Ya, cukuplah bagiku satu dirham. Au koti dirhamun. Tanpa nun miko ya. Ya, cukuplah bagiku satu dirham. Wahuwa mubtadaun. Ya, dan kot adalah mubtada. Wa ma ba'dahu khobarun. Dan yang datang setelahnya itu adalah khobarnya. Kemudian, ya, as satu ya, keadaan yang ketiga yaksurut tajarrudu ma'a la'alla ya mayoritas itu tajarrud ya artinya kosong atau tidak mengandung nun ketika ya itu bersambung dengan la'alla jadi ketika la'alla bersambung dengan ya mutakallim itu mayoritas tidak memberikan nun wiqayah walam yarid fil Qur'ani ghairut tajarrudi. Dan tidak datang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an melainkan dalam bentuk tajarrud ini. Ya, qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun ya agar aku agar aku kembali kepada orang-orang itu ya agar mereka mengetahuinya maka perhatikan la'alli di situ ya bukan la'allani artinya ya mayoritas ya orang Arab itu membacanya dengan la'alli tanpa nun wiqayah dan seluruh la'alla yang bertemu dengan ya mutakallim di dalam ayat Al-Qur'an itu datang seperti ini. Datang tanpa nun wiqayah. Ya ini ya, ya dalam surat Yusuf ayat ke-46. Wajah aliqatironu fisyari Ya. Dan telah datang ya aliqatiron. Artinya ya nun itu didatangkan nun ya menjadi la'allani di mana itu di dalam syair. Ya. Kaqauli hatimin sebagaimana ucapan hatim ya. Yukhatibu ra'atahu yang berbicara kepada istrinya. Wa qad lamathu 'alal badli. Ya di mana sungguh ya istri istrinya itu itu mencela hatim karena hatim itu terlalu dermawan. Maka hatim berkata, Arini jawadan mata huzlan. Ya arini jawadan mata huzlan, la'allani ara ma turina au bakhilan mukhallada. Ya arini jawadan mata hazlan, la'allani ara ma turina au bakhilan mukhallada. Ya, Wahai istriku, ya perlihatkan kepadaku orang dermawan yang mati dalam keadaan kurus. Ya barangkali aku dapat melihat apa yang engkau perlihatkan, atau aku malah menjadi bakhil selamanya. Maka perhatikan di sini la'allani. Ya, la'allani. Mata hazlan la'allani. Maka disitulah Allah ketika bertemu dengan ya mutakalim itu datang bersama nun wiqayah. Ar-rabi'atu, keadaan yang keempat, yajuzul wajahani ala sawai. Ya, diperbolehkan dua cara, ya dan sama saja, 50-50. Ya, mau mendatangkan nun wiqayah boleh, tidak mendatangkan nun wiqayah juga boleh, ya ala sawa ala sawa'i. Hukumnya sama. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih banyak. Kapan itu? Ma'anna wa inna wa ka'anna walakinna. Ketika ya mutakallim itu bertemu dengan anna dan inna dan ka'anna dan lakinna. Ya, yaitu saudari-saudari dari inna. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya wa inni laghaffarul liman taba wa aman. Ya wa inni laghaffarul liman taba wa aman. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan juga orang yang beriman. Dalam surat Toha ayat ke-82. Maka di sini ketika inna bertemu dengan ya mutakallim dalam ayat ini itu tanpa nun ya Langsung inni seperti itu. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Innani ma'akuma asma'u wa aro. Sesungguhnya aku bersama ya engkau berdua aku mendengar dan melihat dalam surat Toha ayat ke-46. Ya, dalam surat yang sama. Dalam surat yang sama, ya di ayat ini, inna ketika bertemu dengan ya mutakalim, itu datang bersama nun wiqayah. Sehingga menjadi innani. Ya, seperti itu. Kemudian al satu keadaan yang kelima atau keadaan yang terakhir. Ya, itu adalah yamtani'u liqtiranu ma'a hurufil jarri ya ghairi min wa an atau ghairu min wa an ya terlarangnya didatangkannya nun ya ketika ya itu bersambung dengan huruf jar selain min dan an ya karena tadi kalau min dan an itu mendatangkan huruf eh, mendatangkan nun wiqayah ya atau mudahnya huruf jar selain min dan an itu kita tidak boleh mendatangkan eh, nun wiqayah ketika bersambung dengan ya mutakallim. Ya, sedangkan pada min dan an tadi didatangkan nun wiqayah. Wa ma'al mudhafi ghairi ladun atau wa ma'al mudhafi ghairu ladun wa qad wa qat Dan juga kepada mudhaf. Artinya isim. Ya, isim ketika bertemu dengan ya mutakallim itu tidak boleh didatangkan nun miqayah. Ya kecuali tiga isim ini yaitu ladun, qad dan qad. Wasairil asma'i Ya, dan juga ya seluruh isim tidak boleh. Ya, seluruh isim ketika bertemu dengan ya mutakalim tidak boleh didatangkan nun ya Ada ma taqaddama, yang melainkan yang telah disebutkan tadi. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa qablayan nafsi ila akhirih. Ya beliau mengatakan wa qablayan nafsi ya sampai akhir. Ai iltazamal mutakallimu al-ityana binunil wiqayati ma'al fi'li qabla yan nafsi yaitu ya penutur atau pembicara itu wajib mendatangkan nun wiqayah ya ketika ya mutakallim itu bersambung dengan fiil ya dan nun wiqayah itu diletakkan qabla yan nafsi sebelum ya an-nafs qabla in nafsi. Ya, sebelum ya ya un nafs. Wahia ya'ul mutakallimi. un nafsi adalah ya' mutakallim. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala laisi qad nuzim ya maksud dari wa laisi qad nuzim ai qad waradal hadfu ma'al fi'li laisa fin nazmi ya sungguh telah datang ya dihapusnya nun wiqayah ketika ya mutakallim bersambung dengan laisa pada nazam Yushiru ilal baitil madhkuri fil halatil ula. Yaitu mengisyaratkan kepada bait yang telah disebutkan pada tadi penjelasan keadaan yang pertama. Yaitu, ya'idh zahabal qawmul kiramu laisi Kemudian summa dzakara annahu kasura qtiranun nuni ma'a laita. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ya kebanyakan itu mendatangkan nun. Ya mendatangkan nun ketika laita itu bertemu dengan ya mutakallim. Wa nadarat tajarruda. Ya dan jarang ya, atau sedikit yang mengosongkan atau tidak mendatangkan nun wiqayah ketika laita bertemu dengan ya mutakallim menjadi laiti itu jarang wa amma la'alla fahiya aksu laita adapun la'alla itu kebali kebalikan dari laita fal kathirut tajarrudu maka mayoritas itu kosong atau tanpa tanpa nun ya, yang menjadi la'alli itu yang mayoritas wal qalilu wal qalilu liqtiranu ya wal qalilu liqtiranu sedangkan yang ya minoritas yang sedikit adalah iqtiran mendatangkan nun berarti la'allani itu minoritas wa ammal baqiyatu min akhawati inna Oh, berarti tadi yang tersisa maksudnya dari saudari-saudari inna. Ghaira laita wa la'alla, selain laita dan la'alla. Ya, maka dari apa yang tersisa dari saudari-saudari inna selain laita dan la'alla, fa anta mukhayyarun baina liqtirani wa adamihi. Maka engkau bebas memilih apakah ingin mendatangkan nun miqayah atau tidak mendatangkan nun miqayah Thumma dhakara, kemudian beliau mengatakan, anna man salafa minasyu'ara'i khaffafa min wa'an. Bahwa sebagian dari penyair-penyair terdahulu itu mentakhfif, meringankan min dan an. Apa maksud bi Bihadfi nunil wiqayati. Dengan menghapus nun wiqayah. Wa ka'annahu yushiru ilal baitil mutaqaddimi. Ya, dan seolah-olah beliau itu mengisyaratkan kepada bait yang telah berlalu penyebutannya. Yang tadi yang ayyuhasa ilu anhum wa ani lastu min qaisa wala mini. Ya. Kemudian wahada daruratun ya dan mini dan ani itu darurah yaitu darurah syair. ثم ذكر أنه قل حذف نون الوقاية في لدني Kemudian beliau menyebutkan bahwa ya sedikit orang Arab yang menghapus nun wiqayah pada ladunni. Ya, bi an yuqala laduni dengan mengatakan laduni. Ya, takhfifi ya dengan takhfif dengan tanpa tasydid. Itu minoritas wa annahu qad ya'ti nunil wiqayati ma'a qadani wa qatni. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwa e, sedikit atau terkadang ya datang dihapusnya nun wiqayah atau terkadang nun wiqayah itu dihapus bersama qadani dan qatni. Artinya dibaca qadi dan qati wal isbatu aksaru Dan mendatangkan nun wiqayah, yang menetapkan nun wiqayah itu yang mayoritas, yang lebih banyak. Liqaulihi yang menunjukkan itu adalah ucapan Ibnu Malik, qad yafi. Ya. Terkadang yafi. Apa itu yafi? Ai ya'ti, yaitu datang. Mas'alatun ya terkait nun wiqayah ini ada ya pembahasan atau permasalahan. Idza kana al-fi'lul muttasilu biya'il mutakallimi al af'alil khamsati. Yaitu jika fi'il yang bersambung dengan ya' mutakallim itu termasuk dalam al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Ya, kita telah membahas apa itu al-amthilatul khamsa atau al-af'alul khamsa. Itu belakangnya nun sebagai tanda rofa. Nah, bagaimana jika fi'il yang bersambung dengan ya mutakalim itu termasuk dengan atau termasuk dalam al-af'alul khamsa. Ya. Maka wa kanal fi'lu marfu'an jaza tarkun nunaini. Ketika fi'ilnya dalam keadaan marfu, ya. Kalau marfu itu kan tandanya subutun nun. Nunnya itu ada. Maka jaza tarkun nunaini. Maka diperbolehkan membiarkan dua nun. Artinya dibiarkan ya nun tanda rofa itu tetap ada, nun wiqayah juga tetap ada. Atau apa itu nunaini, an-nunaini, nunir raf'i wa nunil wiqayati. Yaitu nun rofa dan nun wiqayah ala halihima min ghairi idghamin. Ya dibiarkan begitu saja di mana kedua nun tersebut tidak dilebur, ya tidak diidghamkan. fataqulu maka engkau mengatakan antuma tusyarikanini fima yufidu. Ya engkau berdua itu bekerja sama denganku dalam perkara yang berfaedah. Maka perhatikan tusyarikani itu termasuk al-amthilatul khamsah. Dan dalam keadaan rofa. Ya, dan nun itu adalah nun rofa. Kemudian bertemu dengan ya mutakalim yang bersambung dengan nun ya Maka kedua nun itu dibiarkan tetap ada. Menjadi nini Demikian juga wa antum tujadilunani bila ilmin. Ya, dan kalian itu mendebatku tanpa ilmu. Maka tujadiluna itu juga termasuk al-amthilatul khomsah. Yang bersambung dengan ya mutakalim dan nun wiqayah. Maka kedua nun itu dibiarkan. Tujadilunani. Ya, disebutkan semuanya. Kemudian wa anti nani fi tarbiyati auladi. Ya, dan engkau, ya seorang wanita, itu bekerja sama denganku dalam mendidik anakku. Maka tusyarikina itu juga al-amfilatul khomsah. Yang bersambung dengan ya mutakalim yang juga bersambung dengan nun wiqayah. Maka kedua nun tersebut itu tetap dibaca menjadi tusyarikinani. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'idanini an ukhraj." Ya, "Ata'idanini an ukhraj." Ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-17 ya apakah kalian berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan. Maka perhatikan ta'idani, ya ta'idani itu adalah termasuk al-amthilatul khamsah yang bersambung dengan ya mutakallim dan nun wiqayah dan kedua nunnya itu dibiarkan saja. Ya tidak dileburkan, artinya dibaca semuanya wa yajuzul idghamu ya dan boleh juga kedua nun itu dilebur ya diidghamkan wa huwa ja'luhuma nunan wahidatan musyaddadatan maksuratan yaitu menjadikan kedua nun tersebut menjadi satu nun yang bertasydid dan berharokat kasroh fataqulu maka engkau katakan antuma tusyarikanni Ya, kalian berdua itu e, bekerja sama denganku. Jadi tadinya tusyarikanini menjadi tusyarikanni. Demikian juga wa tujadilunni. Asalnya tadi tujadilunani menjadi tujadilunni. Wa yajuzu hadfu ihdan nunaini takhfifan dan diperbolehkan menghapus salah satu dari nun ya dalam atau untuk mentakhfif untuk meringankan bacaan watarkul ukhro dan juga membiarkan salah satu nunnya artinya satu dihapus satu dibiarkan fatakulu maka engkau katakan antuma tusyarikani ya, nunnya hilang satu yaitu kalian berdua bekerja sama denganku wa antum tujadiluni ya tadi dari ni menjadi tusyarikani dan ini sama wa antum tujadiluni asalnya adalah antum tujadilunani ya, nunnya dihapus satu wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah taala ya wahad wahad jahu qaumuh wahajjahu qaumuh. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Ya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Ini firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-80. Dan dia dibantah oleh kaumnya dan dia berkata, Apakah kalian hendak membantah tentang Allah, membantahku tentang Allah, Ya padahal sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Maka bagaimana penjelasan dari ayat ini? Faqad qara'a Nafi'un wa bnu Amirin bi takhfifin nuni min tuhajjuni. Ya. Jadi Al-Imam Nafi' dan Al-Imam Ibnu Amir yaitu imam dan juga perawi dalam kiroah itu membaca uh, ayat ini dengan mentakfif nun yang ada pada tuhajuni. Jadi kalau yang diriwayat Al-Imam Nafi' dan Ibnu Amir itu bacanya tuhajuni. Ya tuhajuni, Takfif nunnya. Wa qara al-baquna bitasydidha. Ya dan imam-imam kiroah yang selain beliau berdua itu membacanya dengan tasdid. Artinya tuh Ya tasdid. bi biidghami ihdan nunaini fil ukhra. Maka tasdid yang ada di situ itu sebetulnya ya meleburkan salah satu nun kepada nun yang lain. Wa takhfifu hadfi ihdahuma dan yang namanya takhfif itu adalah menghapus salah satu dari nun tersebut. Qala Makkiyun, ya kita lihat catatan kaki. Qala Makkiyun fi kitabihi. Ya, Makki berkata dalam kitab beliau, Al-Kashfu an wujuhil qira'atis sab'i. Yaitu kitab Al-Kashf an wujuhil qira'atis sab'i. Ya, Al-Mujallad al-awwala pada Jilid pertama, ya safhata sabi'in wa thalathina wa arba'i mi'atin. Pada halaman 437. Walikhtiyaru tashdidun nuni. Ya, pendapat yang dipilih itu adalah mentasdidkan nun. Li'annahul aslu. Karena mentasdidkan nun itu adalah hukum asal. Ya, karena ada dua-duanya. Ya, ada nun dari tanda rofa dan nun wiqayah. Wali annal hadfa yujibut taghyira fil fi'li. Dan menghapus salah satu nun itu berkonsekuensi mengubah fi'ilnya. Wali anna alaihi aktsarul qurra'i. Selain itu karena yang membaca dengan tasydid tadi menjadi tuhajuni itu adalah mayoritas dari qari ya atau imam qiraah. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Ya, dan yang termasuk dalam perkara itu adalah firman Allah Ta'ala. Afa ghairallahi ta'murunni a'bud. Ya, apakah ya, selain Allah yang kalian memerintahkan kepadaku untuk aku sembah. Dalam Az-Zumar ayat ke-64. Maka di sini tak muruni. Ya, tak muruni dari tak murunani. Faqad qara'a Ibnu Amirin binunaini dhahirataini. Ya, maka Ibnu Amir beliau membacanya dengan dua nun yang tampak. Ya, artinya dibaca tak murunani. Ya, Ibnu Amir itu membacanya tak murunani. Wa qara'a Nafi'un binunin wahidatin khafifatin. Adapun Nafi' membacanya dengan satu nun dan nun yang ringan, artinya tanpa tasdid. Jadi kalau na Nafi' bacanya tak muruni seperti itu. Wa al baquna binunin musyaddadatin. Ya dan imam qiraah yang lain ya Berarti mayoritas membacanya dengan tasdid, yaitu tak muruni seperti itu. Ya, unduril kashfa, ya lihatlah dalam kitab beliau yang tadi, al-kashf an wujuhil qira'ati sabai ya al-mujallad al-mujallad thaniya ya pada jilid yang kedua, safhata arba'ina wa ini pada halaman 240. Kita kembali ke atas, Wadzohiru annal mahzufata nunul wiqayati. Kalaulah ada nun yang dihapus, maka yang zahir, yang tampak, yang dihapus itu adalah nun wiqayah. Wathabitatu nunur raf'i. Dan yang tetap ada itu adalah nun rofa. Ya, tanda rofa bagi al-amthilatul khamsah. Muwafaqotan liqa'idati raf'il af'alil khamsati dan ini sesuai dengan kaidah rofaknya, ya al-af'alul khamsah, bithubutin nuni. Karena tandanya adalah thubutun nun, tetap adanya nun. Illa inka nalfi'lu mansuban au majazuman. Yang melainkan jika fi'il tersebut, fi'il al-af'alul khamsah, itu dalam keadaan mansub atau majazum. Fal fatu nunur raf'i maka yang dihapus adalah nun rofa. Nahwu contohnya, antum la tujadiluni bi'ilmin. Ya kalian tidak membantahku, mendebatku dengan ilmu. Maka tujadilu di situ dalam keadaan majazum karena lam. Maka nun rofaknya tidak ada. Maka di situ nunnya itu pasti nun wiqayah. Wallahu ta'ala a'lamu. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.